Sehingga kalau kita melihat sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang kita ikuti, yang kita taati di antaranya beliau bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang senada dengannya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahumullah matalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'ab wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza staka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad fisahri wal humma perumpamaan orang-orang yang beriman ibarat satu tubuh perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hubungan cinta di antara mereka dalam hubungan kasih sayang dan dalam sikap lemah lembut di antara mereka laksana satu jasad. Apabila satu anggota jasad mengeluh karena sakit, maka seluruh jasad yang lain akan ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan dengan merasakan demam. Ini gambaran yang di diberikan oleh Rasulullah SAW tentang jasad kaum mukminin ibarat satu tubuh. Tidak mungkin dalam satu tubuh apabila tangan kita merasa sakit, kemudian tangan yang lain tidak merasa sakit. Apabila keluhan pada tangan sampai menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, maka seluruh fisik kita akan merasa sakit. Karena itu dalam riwayat yang, yang lain Imam Muslim membawakan sabda Rasulullah SAW Al-mu'minun karajulin wahid Idza shtaka ra'suhu tada'a lahu sa'irul jasad fi sahri wal thumma Kaum mukminin itu seperti tubuh satu orang seperti tubuh satu orang Jika kepalanya sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasakan sakit, tidak bisa tidur, dan merasakan demam. Dalam riwayat yang lain lagi, al-muslimun karojulin wahid. Kaum muslimin itu ibarat satu orang, satu fisik, seorang manusia. Idza istaka ainuhu istaka kulluh. Kalau matanya mengeluh karena sakit, maka seluruh fisiknya akan ikut merasakan sakit. Idastaka ra'suhu istaka kulluh. Kalau kepalanya sakit, maka seluruh fisiknya akan ikut merasakan sakit. Demikian indah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang kaum muslimin dalam hubungan kasih sayang di antara mereka dalam hubungan kecintaan di antara mereka. Dan dalam satu riwayat yang lain, hadis yang dibawakan oleh diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam kitab Sahihnya, Al Mukminu lil Mukmini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu laksana sebuah bangunan. Mukmin, mukmin, mukmin laksana sebuah bangunan. Satu sama lain saling menguatkan. Itu tubuh sesama kaum mukminin. Kemudian Rasulullah SAW menjalinkan di antara jari jemarinya, menggambarkan bagaimana kekuatan hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Maka kalau kita rasakan ukhuwah Islamiyah ini, ini bisa terbukti terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa indahnya keadaan kaum muslimin, keadaan kaum mukminin. Karena tidak saling bertengkar satu sama lain, nggak mungkin antara tangan kanan dengan tangan kiri secara serius akan berantem. Gak mungkin Orang yang mempunyai jiwa yang normal, tangannya memukuli kepalanya sendiri supaya sakit, itu tidak mungkin akan terjadi. Tapi kalau kita lihat sekarang kaum muslimin, keadaannya sangat memprihatinkan. Kaum mukminin, keadaannya sangat menjadikan orang-orang yang sadar, yang paham akan Islam akan mengelus dada, prihatin melihat hubungan satu muslim dengan muslim lainnya, melihat hubungan satu mukmin dengan mukmin lainnya. Apalagi kalau sudah mengerutuk kecil menuju ke arah kaum mukminin yang benar-benar iltizam dengan agamanya, berpegang pada sunnah Nabi SAW. Mengapa sudah berpegang pada satu sunnah Nabi SAW? berpegang pada satu Al-Quran. Rob yang kita sembah juga sama. Kemudian rujukan kita juga sama Al-Quran wa Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Mengapa masih terjadi hal-hal yang menjadikan kita bersedih karenanya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melalui tema kajian pada kesempatan hari ini setidak-tidaknya kita akan bisa mulai merenung kembali. Paling tidak untuk diri kita sendiri yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk membentuk apa yang digambarkan oleh setiap muslim, membentuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. hendaknya kita tidak menjadi seperti orang-orang ahlul kitab sebelum kita. Kita tidak terjebak pada apa yang biasa dilakukan oleh ahlul kitab sebelum kita. Hanya karena dengki, karena iri, timbul benturan-benturan di antara mereka. Apakah kita akan mengikuti langkah-langkah mereka? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 213 lengkapnya berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم adalah manusia dulunya adalah satu umat. Kata Ibnu Kathir rahimahullah dalam tafsirnya menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun. Jarak antara Adam dengan Nuh itu ada sepuluh generasi. Kulluhum ala syari'atin minal haq. Semua sepuluh generasi ini dari semenjak Adam alaihi salatu wassalam sampai kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu semuanya berada pada satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Qatadah menyebutkan kanu alal huda jami'a. Mereka semuanya itu berada di atas petunjuk Allah swt Dari generasi semenjak Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Semuanya berada pada syariat yang benar. Tapi setelah itu kemudian terjadi persisian di antara mereka. Ikhtalafu meninggalkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtalafu, terpecah. Melakukan kemusyrikan. Melakukan penimbahan penimbahan kepada berhala. Seperti yang kita dengar tentang kisah kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Faba'atallahu nabiyyin mubashirina wa mundzirin Sehingga karena itu Allah mengutus para nabinya untuk mengiming-iming mereka dengan kabar-kabar gembira dan menakut-nakuti mereka dengan berita-berita yang menakutkan, ancaman-ancaman. Kemudian anzala ma'ahumul kitab. Allah menurunkan bersama mereka kitab. Setiap nabi yang paling pertama nabi yang diutus sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah itu secara beruntun rasul-rasul berikutnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia melakukan kemusyrikan-kemusyrikan. Setelah manusia melakukan penyimpangan-penyimpangan. Allah turunkan bersama mereka kitab liyahkuma kitab ini turun dengan benar, dalam keadaan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Liyahkuma untuk menghukumi setiap rasul, yakni setiap rasul Allah untuk menghukumi di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Supaya mereka kembali kepada al-haq. Dengan kembali kepada al-haq, kerukunan terjadi kembali. Persatuan bisa kembali. Keutuhan umat bisa utuh kembali dengan kembali al kepada al-haq. Wa makhtalafa fihi dan tidaklah berselisih tentang kebenaran itu illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat kecuali orang-orang yang diberi Alkitab oleh Allah. Tidaklah berselisih kecuali orang-orang yang diberi Alkitab oleh Allah. Artinya setelah mendapatkan Alkitab itu justru banyak di antara orang-orang yang diberi Alkitab itu terlibat dalam permusuhan, perselisihan. Mimba ba'di ma humul bayinat sesudah datang penjelasan-penjelasan dari Allah. Sesudah jelas, sesudah datang kejelasan-kejelasan dari Allah, kebenaran-kebenaran dari Allah. Kenapa? Berselisih. Bagian bainahum Karena saling dengki di antara mereka. Iri satu sama lain. Tetapi fahadallahu alladhina amanu. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Terhadap apa yang mereka perselisihkan. Terhadap kebenaran yang menjadi perselisihan di antara mereka. Dengan izin dari Allah. Dengan ketetapan dari Allah. Wallahu yahdi mayyasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki menuju as-sirat al-mustaqim. Menuju as-sirat al-mustaqim. Jadi umat terjebak dalam perselisihan kapan? Justru ketika Alkitab itu sudah datang, kebenaran sudah datang. Kenapa? Iri, dengki. Makanya Islam bukan agama lahir saja. Tapi Islam adalah agama lahir batin. Mengatur urusan pribadi dan mengatur urusan masyarakat. Dia bukan agama pribadi dan dia bukan agama hanya lahir saja. Tapi Islam adalah agama lahir dan batin. Lahir batinnya harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Islam bukan agama pribadi, Islam adalah agama bersama, agama masyarakat yang mengatur masyarakat, mengatur kehidupan pribadi dan mengatur kehidupan masyarakat. Maka kita perlu introspeksi, mawas diri. Kenapa bisa terjadi perselisihan di antara kita? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama karena kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Yang kedua, karena iri dan dengki, urusan batin tidak mendapatkan perhatian. Islam bukan sekedar ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Iya, dasarnya memang itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tetapi juga harus menjalin hubungan antar sesama kaum muslimin dengan ikhlas juga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain surah Ali Imran ayat 19 Inna dina indallahi Islam sesungguhnya agama yang ada yang diakui yang benar di sisi Allah yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum Tidaklah orang-orang yang diberi kitab itu berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka ilmu. Setelah ilmu datang justru berselisih. Kenapa? Baghyam bainahum. Saling iri, saling dengki di antara mereka. Apakah kita terjangkiti oleh penyakit, penyakit iri dan dengki seperti ini? Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Sebagian kata Ibu Katsir rahimahullah subhanahu wa taala menanggapi menafsirkan ayat ini aibagha ba'dhum ala ba'd. Artinya sebagian dengki iri terhadap sebagian yang lain sehingga mereka berselisih dalam hal kebenaran. Kenapa? Karena kedengkian yang terjadi di antara mereka, karena kebencian yang terjadi di antara mereka karena saling membelakanginya mereka satu sama lain, tidak mau ketemu, tidak mau katuk, Maka kebencian yang ada dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain menjadikan sebagian mereka itu harus bersikap beda dengan yang lainnya, meskipun pihak lain benar. Kebencian ini, keben kedengkian ini membawa sikap dia harus berbeda, harus menyelisih, harus menentang orang lain. Meskipun orang lain dalam keadaan benar. Baik kata-katanya, baik tindakannya, semuanya. Asal yang berbicara dia harus diselisihi, harus beda. Apakah begini cara kaum muslimin dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di antara kaum muslimin. Manusia salah biasa. Karena tidak ada manusia yang maksum. Tapi apa seluruhnya salah? Dan yang paling penting bagi kita adalah ketika kita lihat seseorang yang lain berbuat kesalahan, tegur kesalahan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Dengan ikhlas menegurnya, Apalagi kalau kaum muslimin itu adalah orang-orang yang memang belum paham tentang Islam. Masih awam terhadap Islam. Apalagi kalau orang itu senang terhadap sunnah. Apalagi kalau orang itu sudah berusaha untuk mengikuti manhaj Rasulullah SAW manhaj salafus salih radhiyallahu anhum azmain mestinya adalah dengan menegur dengan cara yang baik. Kalau ditegur sekali belum mau sembuh, mungkin dua kali, mungkin tiga kali. Selama masih dalam lingkaran ahlu sunnah wal jamaah, selama masih dalam lingkaran kebenaran secara umum, Bukankah kita lebih baik berusaha untuk mengingatkan dengan cara yang baik? Kita peringatkan sendiri oleh kita tidak mampu mungkin lewat orang lain. Manusia itu punya fitrah yang akan terbuka untuk menerima kebenaran insya Allah. Kalau itu kita lakukan kepada kaum muslimin yang awam apalagi yang senang kepada sunnah. Insya Allah akan bisa menerima kebenaran Insya Allah akan bisa menerima kebenaran. Asal yang kita sampaikan itu adalah dalil. Yang kita sampaikan adalah al-haq. Yang kita sampaikan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kewajiban kita adalah menyampaikan. Kewajiban kita adalah menyampaikan orang mau terima wabihi wa nikmat anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan pahala darinya orang tidak menerima kita sudah menyampaikan kewajiban kita sudah gugur terus kita berjalan karena tahap kita sekarang adalah tahap menyampaikan masa kita sekarang adalah masa kita harus mengenalkan Islam yang benar kepada masyarakat. Dan ukhuwah itu merupakan bagian dari Islam. Ukhuwah itu merupakan bagian daripada Islam. Bagaimana kalau kita membayangkan kalau kita merenungkan kembali dengan Islam Kaum muslimin saat itu yang sebelumnya selalu berkelahi, berperang, bunuh-bunuhan menjadi satu. Al-Aus wal Khazraj. Al-Aus wal Khazraj, suku yang ada di Madinah, suku besar yang ada di Madinah, suku Aus dan Khazraj. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, sebelum kedatangan Islam, itu selalu berperang. Bukan sebentar, puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun permusuhan turun temurun antar kabilah Aus dan Khazraj begitu datang Islam tunduk mereka masuk Islam kemudian bersatu menjadi bersaudara Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya jadi di antara kalian satu umat yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang sukses. Sebelum itu Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah Allah memerintahkan supaya bersatu berjamaah maksudnya bersatu Ibnu Katsir membawakan riwayat menafsirkan ayat ini amarallahu bil jamaah Allah memerintahkan kepada kaum muslimin supaya berjamaah artinya bersatu bukan memerintahkan masing-masing kaum muslimin masing-masing kelompok membentuk kelompok-kelompok. Saya punya kelompok ini, pemimpin saya ini. Yang sana memiliki kelompok yang lain, pemimpinnya yang lain. Itu tidak bersatu kaum muslimin tapi bersatu kelompok. Dan kalau masing-masing kelompok ini menjadi kuat akan berbenturan antar sesama kaum muslimin padahal Allah merintahkan Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh pada tali Allah semuanya, Al-Qur'an. Wala tafarraku jangan berpecah belah. La tafarraku jangan berpecah belah. Wadhkuru. Ini ayat ini pertama kali ditujukan kepada kaum muslimin generasi pertama, khususnya orang-orang Ansar. Wadhkuru Ni'matallahi alaikum Ingatlah Akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian Wadhkuru ni'matallahi alaikum Idhkuntum a'da'an Manakala kalian saling Bermusuhan Aus dan Khazraj Puluhan tahun, ratusan tahun bermusuhan Idhkuntum a'da'an Kemudian Allah fa'allafa baina qulubikum Allah mempersatukan hati-hati kalian dengan Islam, dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'allafa baina qulubikum, Allah mempersatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah setelah itu dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah, kalian menjadi orang-orang yang bersaudara dengan Islam. Maka Islam datang untuk mempersatukan bukan untuk memecah belah umat. Orang-orang yang menerima Islam mestinya bersatu. Karena Islam adalah agama wahyu dari Allah Swt yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya untuk kepentingan umat manusia. Bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan umat manusia. Kepentingan apa? Kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari bekal hidup di akhirat. Dan orang-orang yang bisa bersatu di dunia karena Islam dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah, beruah-uhuahnya ini, bersatunya, bersaudaranya di antara kaum muslimin hendaknya dilandasi oleh niat yang ikhlas dalam rangka untuk Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kaum muslimin bisa bersatu di dunia, akan bersatu di akhirat. Penghuni-penghuni sorga akan bersatu satu sama lain. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menghindar sejauh-jauhnya dari kebiasaan-kebiasaan ahlu kitab yang memiliki sikap iri, memiliki sifat dengki terhadap orang yang lebih tahu daripadanya tentang kebenaran. Kita harus semakin memahami al-haq, memahami Islam. Dan dengan memahami itu mestinya menjadi modal bagi kita untuk bersaudara dengan kaum muslimin yang lainnya. Yang belum tahu kita bimbing untuk menjadi tahu. Yang masih awam tentang Islam bagaimana supaya tidak menjadi awam lagi tentang Islam. Namun sesungguhnya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di antara kaum muslimin memerlukan pilar-pilar, memerlukan landasan-landasan. Tentu landasannya sangat banyak, tetapi kita simpulkan saja bahwa ada beberapa landasan yang mesti dilakukan oleh setiap muslim supaya benar-benar dapat melaksanakan sabda Rasulullah SAW, kaum muslimin bersatu. Hal yang paling pertama, dan ini tidak boleh tidak, adalah Allah. Takwa Allah. Bagaimana mungkin seseorang akan bisa menganggap muslim yang lain sebagai saudaranya kalau tidak ada Allah? Dan Allah ini adalah wasiat Allah SWT kepada seluruh umat manusia dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelummu dan juga kami wasiatkan kepada kamu. Kepadamu sekalian. Kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelummu. Dan kami wasiatkan kepadamu semuanya. Anittaqullah. Agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Jadi wasiat takwa ini adalah wasiat untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW sangat perhatian kepada umatnya dan selalu menekankan masalah takwa ini. Kepada pasukannya selalu menekankan masalah takwa, kepada panglima perangnya selalu menekankan masalah takwa. Apakah kemudian kita menjadi bosan mendengar pesan takwa, wasiat takwa ini? Tidak layak bagi kita untuk mendengar, untuk bosan mendengar wasiat takwa. Karena ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wasiat para nabi, wasiat nabi, wasiat para sahabat. Dan wasiat takwa ini bukan monopoli hanya kepada kaum mukminin saja. Kepada kepada Nabi SAW Allah berwasiat. Ya ayuhan Nabi ittaqullah. Ittaqillah. Wahai Nabi bertakwalah kamu kepada Allah. kepada kaum mukminin Allah berwasiat, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kepada manusia umumnya Allah ber, berwasiat takwa, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha." Wahai manusia, Takwalah kalian semuanya kepada Rob kalian yang telah menciptakan kalian dari satu orang manusia. Jadi wasiat takwa ini adalah wasiat untuk seluruh manusia yang mukmin, manusia umumnya kepada Nabi. Maka takwa, wasiat takwa ini merupakan wasiat yang sangat berharga, sangat bernilai dan kita dudukkan takwa ini sebagaimana kedudukannya. Sangat berharga, sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang bisa bertakwa, segala urusannya akan mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan segala urusannya jadi mudah baginya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan jalan keluar baginya. Apa saja, persoalan apa saja, termasuk perpecahan umat. Perpecahan umat ini kita atasi dengan takwa Allah. Harus takwa. Tanpa takwa tidak mungkin akan terjadi ukhuwah. Tidak mungkin terjadi persatuan. Harus dengan takwa Allah. Makanya dalam surat Ali Imran sebelum ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam kecuali dalam keadaan Islam. Cuma sesungguhnya apa sih yang dinamakan takwa? Takwa itu apa? Semua orang bilang takwa. Mari kita bertakwa. Semua orang bilang takwa. Tapi apa takwa itu? Dari pertanyaan ini sesungguhnya takwa itu membutuhkan ilmu. Membutuhkan ilmu. Kalau kita tidak mengetahui apa arti takwa, ya bagaimana kita akan bisa bertakwa kepada Allah? Kalau kita tidak bisa bertakwa kepada Allah, ya bagaimana kita akan bisa bersatu dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. takwa sebagaimana yang dikatakan oleh Talq bin Habib Al-Anazi At-Tabi'i seorang tabi'i yang mulia yang bernama yang bernama Talq Talq bin Habib Al-Anazi atau Al-Anzi beliau mengatakan ketika ditanya takwa itu seperti apa sih Wahai imam Ada orang-orang bertanya Kepada talq tentang taqwa Beliau mengatakan Al-amalu bi ta'atillah Mengamalkan ketaatan kepada Allah Beramal berdasarkan ketaatan kepada Allah Ala nurin minallah Berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah Raja atawa billah Mengharapkan pahala dari Allah. Al-amal bi taatillah. Mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah. Sesuai dengan petunjuk cahaya dari Allah swt. Cahaya petunjuk dari Allah. Raja atawabillah. Mengharapkan pahala Allah. Watark ma'asillah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah atas dasar cahaya petunjuk dari Allah makhafata iqabillah karena takut akan hukuman Allah jadi ada enam poin takwa ini enam poin mengamalkan ketaatan kepada Allah bagaimana mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah. Karena taat akan dianggap taat kalau sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Harapannya adalah pahala dari Allah. Bukan mengharap pahala manusia. Tapi mengharap pahala dari Allah ikhlas. kemudian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Gimana caranya meninggalkan kemaksiatan kepada Allah? Ala nurin min Allah. Atas dasar cahaya petunjuk dari Allah berdasarkan ilmu. Nanti orang menganggap ini maksiat saya tinggalkan, padahal itu adalah taat. Itu adalah ketaatan. Harus tahu ini maksiat, ada Al-Quran dan Sunnah menjelaskan itu kemaksiatan, kemudian tinggalkan kemaksiatan itu atas dasar petunjuk, atas dasar ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa takut akan hukuman Allah? Orang meninggalkan kemaksiatan bukan karena ingin disebut oh, orang itu adalah orang yang sudah meninggalkan kemaksiatan. Orang itu adalah orang yang taat. Bukan. Apalah arti pujian manusia? Ketika dia meninggal dunia, tidak bisa lagi dia memuji kita. Ketika kita meninggal dunia, orang sudah lupa akan kita. Kalau harapan kita hanya manusia, maka takwa itu ada enam hal yang harus kita ingat-ingat. Taat kepada Allah, taatnya sesuai dengan petunjuk Allah. Harapannya adalah pahala Allah. Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat berdasarkan ilmu, petunjuk dari Allah. Dan karena takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, la amala illa illa taqwallah tidak bisa ada amal yang diterima oleh Allah kecuali dengan takwa kepada Allah. Tetapi takwa membutuhkan ilmu. Takwa membutuhkan ilmu. Karena kalau tidak mengerti apa arti takwa, ya hanya menjadi menjadi bahasa yang lepas begitu saja. Marilah kita bertakwa kepada Allah Ketika kita mengucapkan marilah kita bertakwa kepada Allah, kita sendiri tidak bertakwa kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya banyak. Ternyata kita banyak melakukan pelanggaran. Mungkin kita tidak sadar sifat manusia. Tapi kalau terlalu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan jarang melaksanakan ketaatan-ketaatan yang pokok, Bagaimana kita disebut sebagai takwa sementara kita mengatakan ngajak orang lain marilah kita takwa kepada Allah. Para pendengar melihat kita, oh itulah takwa. Sesuai dengan pembicara yang menyampaikannya. Itulah takwa. Asas ketakwaan ini merupakan perkara yang paling penting. Dengan takwa dia akan bisa dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Yang paling utama adalah tauhid. Karena Islam itu adalah agama tauhid. Gak mungkin seseorang disebut muslim kalau dia tidak bertauhid. Harus bertauhid. Asasnya harus tauhidullah, Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu surat yang pendek, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri demi masa masa zaman makhluk Allah yang bernama zaman ini di mana kita hidup, di mana kita mengalami peristiwa-peristiwa, di mana kita melakukan tindakan-tindakan, di mana kita melakukan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik maupun yang buruk. Semua yang kita lakukan di zaman ini, di masa ini, masa kita hidup. Allah bersumpah dengan wal asri demi masa. Kenapa? Penting supaya orang akan supaya orang ingat akan zaman. Apa yang dia lakukan dalam zaman ini? Dia lakukan untuk melakukan kesalahan. Dia lakukan untuk melakukan kebenaran. Wal asri demi masa. Terus apa kata Allah? Innal insan lafi khus. Sungguh manusia betul-betul dalam keadaan merugi. Ini takkid Tiga kali dengan sumpah wal asli ini sumpah demi masa. Kemudian didukung dengan inna inna untuk takkid juga sesungguhnya al insan manusia siapa saja yang bernama manusia siapa saja yang bernama manusia lafi ditambah lagi dengan lam taukid sungguh-sungguh dalam keadaan merugi. Sungguh semua manusia yang bernama manusia semuanya rugi. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengecualikan orang-orang yang tidak rugi. Siapa yang memiliki empat sifat utama? ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh At-tawasi bil haq saling ingat mengingatkan dengan kebenaran dan saling ingat mengingatkan dalam hal kesabaran. Dua poin yang pertama itu untuk pembinaan pribadi. Pembinaan pribadi karena kita membina orang lain harus pribadinya dulu dibina. Iman. Tegakkan keimanan dalam diri kita. Kemudian buktikan keimanan itu dengan amal soleh. Dan iman, amal soleh semuanya membutuhkan ilmu. Membutuhkan ilmu supaya menjadi iman. Supaya menjadi amal soleh. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang dinul Islam. Membutuhkan itu. Baru kemudian kita melebarkan kepada orang lain. Tawasibil haq, saling ingat mengingatkan satu sama lain dalam hal kebenaran, saling ingat mengingatkan satu sama lain dalam hal kesabaran. Karena kita butuh diingatkan orang lain, kita nggak maksum, kita banyak kesalahan. Kalau tidak ada orang yang menolong kita, celaka kita. Maka pilihlah sahabat yang bisa mengingatkan kita pada saat kita lalai. Bersyukur kita kalau punya sahabat mau mengingatkan kita ketika kita kita lalai, ketika kita lupa, ketika kita melakukan kemaksiatan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Perlu dan perlu ada orang yang mengingatkan kita supaya kita sabar. Sabar melaksanakan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan. Ini loh yang namanya kebenaran, lakukan ini. Oh iya, saya belum tahu. Kalau begitu saya akan lakukan itu setelah saya tahu. Ini maksiat jangan kamu lakukan. Oh iya, sebelumnya saya tidak tahu bahwa ini adalah kemaksiatan. Maka setelah saya tahu akan saya tinggalkan kemaksiatan itu. Ini harus semuanya itu harus dengan takwa. Harus dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas juga perkara yang kita tidak boleh tidak harus ikhlas. Dalam sebagian istilah Ikhlas kadang-kadang disebutkan dengan sebutan niat. Tapi niat itu lebih umum daripada ikhlas. Niat, bahasa kita niat. Artinya ada istilah lain daripada ikhlas. Kadang-kadang syariat menyebutkan ikhlas dengan istilah niat. Tapi niat punya pengertian lebih umum daripada ikhlas. Karena niat bukan ikhlas saja, Mau sholat duhur, niatnya sholat duhur. Ini sholat sunat atau sholat kosor dibedakan dengan niatnya yang ada dalam hati. Dan niat itu harus dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat Sertun Lisa iril amal. Niat adalah syarat bagi seluruh amal. Kalau kita sholat duhur, kemudian niatnya hanya sekedar untuk ngajari orang, anak-anak kecil yang masih belajar sholat, niatnya hanya itu tidak sah sebagai sholat. Duhur itu hanya baru mengajari anak-anak untuk sholat. Maka niatnya harus benar-benar saya sholat duhur. Kalaupun nanti ditiru sholat duhur kita yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sebagai bentuk pengajaran kepada yang lain, itu adalah masalah lain. Tapi niatnya kita adalah sholat duhur. Dan yang paling pokok adalah ikhlas. Ikhlas. Maka ikhlas merupakan syarat bagi diterimanya amal. Ulama banyak berbicara tentang ikhlas. Allah swt juga telah banyak berfirman tentang keikhlasan. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu kecuali supaya mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Kepada Allah saja. Dengan ikhlas menyerahkan segala ketaatan kepada Allah, menyerahkan segala agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam beragama harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aturan Allah yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ikhlas Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah ya hunafa dalam keadaan lurus. Lurus. Yang menjadi tujuannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah menegakkan salat membayarkan zakat dinul qayyimah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain supaya kita ikhlas. Rasulullah SAW juga memerintahkan supaya kita ikhlas. Para imam meletakkan hadis innamal a'malu niyat. Imam Bukhari pada hadis pertama dalam kitabnya sebagai pembukaan. Imam Nawawi dalam hadis pertama banyak imam meletakkan ikhlas dalam bab yang pertama. Dan ikhlas seperti dikatakan oleh para ulama yadkhul fi sab'ina abwaban al fiqh masuk ke dalam 70 bab daripada fikih. Karena semua tindakan kita harus dilandasi dengan niat ikhlas. Tanpa itu tidak terpakai amalan kita, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas itu juga perlu ilmu. Nanti orang menganggap dirinya ikhlas dianggapnya sama dengan rela. Gak sama ikhlas, gak selalu sama, gak selalu identik antara ikhlas dengan rela. Gak selalu, kadang-kadang kita terpaksa. Kadang-kadang kita lakukan dengan berat hati, Tapi yang berat hati ini kita tujukan semata-mata karena mencari ridho Allah SWT. Semata-mata untuk mencari pahala Allah SWT. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah SWT membawakan contoh hadis, Membawakan contoh hadis Rasulullah SAW yang muttafaq alaih. Man sama Ramadana imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, puasanya itu dasarnya adalah keimanan, landasan dia ber, berpuasa adalah iman. Kemudian motivasi puasanya ihtisab, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dua. Landasannya yang menjadi landasan iman. Bukan landasannya karena budaya, bukan landasannya tradisi, bukan landasannya tetangga, iman. Artinya apa ikhlas? Dan tujuannya tujuannya adalah ihtisab, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa orang yang seperti inilah ghufira ma taqaddama min dzambih yang akan diampunkan dosanya yang sudah lewat Dan ini kata Ibnu Qayyim seluruh ibadah hendaknya seperti itu. Seluruh ibadah yang diberikan kepada Allah hendaknya seperti itu. Maka ukhuwah, persatuan, persaudaraan harus dilandasi oleh keikhlasan. Ikhlas bagaimana sih? Ketika kita ditegur oleh saudara kita, kemudian kita marah, Terus kita, kita mengatakan, oh, yang penting kan ikhlas niatnya. Loh, ikhlas kok kamu salah, nggak menyadari kesalahannya, merasa benar sendiri. Bagaimana dikatakan orang seperti itu ikhlas? Ikhlas adalah seluruh tindakannya semata-mata untuk ridho Allah. Ridho Allah tidak akan kita peroleh apabila kita tidak sesuai dengan jalur petunjuk syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu sok merasa benar sendiri sih negur-negur orang lain. Loh, ya tidak begitu. Justru karena saya merasa lemah, saya menegur supaya kamu juga tidak canggung-canggung ketika menegur saya ketika saya salah. Biasanya orang yang berat hati menegur orang lain, dia juga keberatan ditegur oleh orang lain. Tapi kalau dia biasa negur dengan cara ikhlas dan lemah lembut, hikmah. Dia terbuka dalam menegur orang lain, biasanya dia mudah untuk ditegur oleh orang lain meskipun tidak selalu. Meskipun tidak selalu, tapi biasanya seperti itu. Orang yang Eh, cenderung mengurusi dirinya sendiri, tidak menegur orang lain, dia juga tidak suka ditegur oleh orang lain. Kita semuanya merasa bahwa diri kita baik, pasti memiliki kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, kita siap untuk dengan ikhlas ditegur dan kalau kita melihat orang lain salah kita juga ikhlas menegur terbuka tapi dengan cara yang baik bukan dengan cara mencaci maki. Kalau mencaci maki orang lain nggak mau terima teguran kita. Bawalah dengan cara yang hikmah. Ini ada nas begini gimana? Kalau perlu dengan cara tanya bertanya kepada orang yang tegur barangkali dia lupa supaya tidak terkesan menggurui kalau perlu seperti itu banyak cara. Yang penting kita lakukan. Cari cara-cara yang kira-kira pas untuk orang tertentu sehingga akan bermanfaat. Jadi perlu ikhlas. Yang kedua, eh yang ketiga, samakan persepsinya. Samakan persepsi. Apa mungkin orang tidak sama persepsinya dalam memahami Islam? Islam yang besar ini tidak sama persepsinya itu akan bisa bersatu. Jadi harus sama. Misalnya A memahami Al-Qur'an was sunnah dengan caranya sendiri. B memahami Al-Qur'an was sunnah dengan caranya sendiri. C memahami Al-Qur'an was sunnah dengan caranya sendiri tiga orang. Ketika memahami ayat yang sama, hadis yang sama, karena tiga orang masing-masing memahami dengan caranya sendiri, bisa beda akibatnya. Dan perbedaan itu bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Karena masing-masing bertahan dengan penafsirannya sendiri-sendiri. Masing-masing mengikuti hawa nafsu sendiri-sendiri. Maka harus disamakan dulu persepsinya. Bagaimana sih caranya memahami Islam supaya pemahaman kita itu benar? Loh kan ada Al-Quran Sunnah. Iya Al-Quran Sunnah. Coba menurut kamu ayat ini artinya bagaimana? Eh, Allah berfirman Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal. Saling mengenal. Ini kan Al-Qur'an memerintahkan kita supaya saling mengenal, supaya kita saling bertaaruf satu sama lain, Ah, kalau begitu Gak boleh dong kalau ada seorang wanita mengulurkan tangannya untuk mengajak salaman, kita tolak. Misalnya seperti itu. Menurut persepsi saya, karena Allah menciptakan manusia kan su'ub wa qabail, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Kita harus saling berkenalan. Misalnya seperti itu. Karena itu berarti memahami Al-Quran menurut pikirannya sendiri. Berarti dia berbicara berdasarkan Al-Quran atau berbicara berdasarkan pikirannya sendiri. Tetapi mencatut ayat Al-Quran. Dia tidak berdalil dengan Al-Quran, sunnah. Tapi dia mengumumkakan pendapatnya sendiri dicarikan dalilnya. Mestinya Al-Quran sebagai hakim Bukan sebagai mahkum alaih. Bukan sebagai yang dihukumi. Tapi dia sebagai pemimpin. Sebagai imam. Bukan makmum. Bukan kita yang imam. Al-Quran wa sunnah makmum. Kata, mari kita jadikan. Kita itu sebagai makmum terhadap Al-Quran wa sunnah. Kan banyak orang-orang mempermasalahkan. Misalnya kayak orang-orang Nasrani mengatakan itu apa Al-Qur'anmu mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pakai inna sesungguhnya kami banyak. Ya Tuhan banyak. Itu kan pakai pemahaman pakai nalarnya sendiri. Tapi kalau kita mengikuti pemahaman yang sudah baku dari Rasulullah dan dari para sahabat Rasulullah kita akan tahu oh inna ini bukan menunjukkan bahwa Allah banyak tapi inna ini kami dita'zim untuk pengagungan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menghormati dirinya dan juga karena asma dan sifat Allah banyak maka kadang Allah menggunakan kalimat jamak inna nahnu nuhyil mauta kami menghidupkan yang mati. Maka harus disamakan persepsinya. Bagaimana agar persepsi kita sama? Kepada pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan orang yang kembali kepada saya. Dalam surat Luqman. Ittabi' kata Allah, sabila man anaba ilayya. Jalan orang yang kembali kepada saya. Kira-kira yang benar-benar kembali kepada Allah itu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum, Ibnu Qayyim menafsirkan ayat ini yang dimaksudkan adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ittabi' sabil man anaba ilayya. Banyak ayat yang menegaskan bahwa kita supaya persepsi kita sama kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kembali ke sana. Ayat hadis Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Alaikum wajib pakai alaikum wajib bagi kalian bisunnati untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasidin yaitu khalifah-khalifah yang empat Abu Bakar Umar Uthman Ali radhiyallahu anhum kemudian dalam hadis iftiraqul ummah juga bahwa yang dinyatakan selamat adalah ma ana alaihi wa ashabi yaitu jalan yang aku ada di atasnya dan jalan yang para sahabatku ada di atasnya itulah jalan orang-orang yang selamat persepsi akan bisa satu kalau para sahabat menjadi ukuran bagi kita untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sahabat kan manusia, ya manusia. secara pribadi mereka adalah manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Tapi pemahaman mereka ketika mereka memiliki satu pemahaman terhadap Al-Qur'an dan apalagi pemahaman mereka sudah disepakati oleh mereka, maka ijma' para sahabat maksum terjaga dari kesalahan. Terjaga dari kesalahan. Dan yang kita maksudkan dengan ijma' yang kita sepakati tidak boleh keluar daripadanya adalah ijma' para sahabat. Karena isma sesudah para sahabat sulit untuk terjadi. Hampir tidak mungkin terjadi isma, Bahkan mungkin tidak tidak akan terjadi seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. isma sesudah para sahabat nggak mungkin terjadi. Kenapa? Jumlah masyarakat Islam yang semakin banyak. Taraf berpikir berbeda-beda. Kecerdasan berbeda-beda. Tempat tinggalnya di mana-mana. Satu hadis bisa sampai kepada seseorang tapi tidak sampai kepada orang yang lain. Satu masalah bisa sampai kepada seorang, tapi tidak sampai kepada orang lain. Terjadi perselisihan pendapat. Tidak bisa isma. Maka kita harus satu di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang prinsip-prinsip, yang prinsip-prinsip, yang pokok-pokok karena di sana ada perkara-perkara yang tetap akan terjadi perselisihan, yaitu perkara-perkara yang bersifat istihadiyah. Perkara-perkara yang bersifat fikhiyah Tetap perselisihan itu akan terjadi. Tapi bagaimana kita menyikapi perselisihan fikhiyah inilah yang kita harus fahami. Maka kita harus samakan persepsi kita dalam memahami Islam harus kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan istihad mereka tapi pemahaman dalam arti yang itulah pemahaman sahabat. Bukan pemahaman dalam arti istihad sahabat, bukan. Faham. Para sahabat memahami ayat ini seperti ini, memahami hadis ini seperti ini. Faham itulah yang kita jadikan sebagai pegangan. Bukan istihad mereka. Kalau sahabat ada yang beristihad, yang istihad itu kadang-kadang bertentangan dengan istihad sahabat yang lainnya. kita tidak jadikan sebagai dalil istihad itu. Meskipun sebagai bahan pertimbangan tetap merupakan hal yang penting. Karena apa? Karena para sahabat lebih paham tentang dinul Islam, tentang Al-Qur'an dan Sunnah dan tentang bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah. Yang keempat hanya empat saja insyaallah. Allah. Karena waktunya sampai jam setengah tapi kita minta waktu sebentar. Yang keempat adalah ta'awun, kerjasama. Ta'awun. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan taqullah innallaha syadidul iqab saling tolong menolonglah kamu alal birri wat taqwa atas dasar bir kebaikan dan ketakwaan dan jangan jangan saling tolong menolong dalam hal ism wal udwan dalam berbuat dosa dan dalam permusuhan permusuhan kok tolong menolong jangan bekerja sama nanti membentuk hizb baru itu ya, saling tolong menolong dalam permusuhan Tidak boleh. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat dahsyat hukumannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini istamalat ala jami'i masalihil ibad fi ma'asihim wa ma'adihim. Sesungguhnya ayat ini mengandung semua kemaslahatan manusia Artinya semua kemaslahatan manusia itu terkandung dalam ayat ini. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Terkandung dalam ayat ini semua kemaslahatan. Semua kaum muslimin manusia terkandung dalam ayat ini. Baik dalam kehidupan dunia mereka maupun dalam kehidupan akhirat mereka. Kenapa? Manusia tidak lepas dari hubungan antara dirinya dengan Allah dan tidak lepas dari hubungan dirinya dengan manusia, dengan orang lain. Manusia imma dia berhubungan dengan Allah atau imma dia berhubungan dengan sesama manusia. Seperti surat Al-Asri tadi. Yang pertama, kaitannya dengan pembinaan pribadi, bagaimana berhubungan dengan Allah. Kemudian bagaimana yang kedua, berhubungan antar sesama manusia. Dalam ayat ini juga begitu ayat ittaqullah kaitannya antara hubungan dirinya dengan Allah. Kemudian ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Tapi hubungan ta'awun, kerjasama, tolong menolong ini dibangun atas dasar takwa. Albir wat takwa, kebaikan dan ketakwaan. Bukan 'alal ismi wal udwan maka kita tidak berkumpul kita tidak berkumpul saya ulangi lagi tidak berkumpul kecuali untuk ta'awun kalau kita berkumpul tidak ta'awun alal birri wa taqwa mendingan tidak berkumpul dan tidak berkumpul itu jelek Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir 'alal adha al adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhatilun nas. Seorang mukmin yang bergaul dengan orang banyak, terus sabar terhadap gangguan dan tantangan lebih baik dari seorang mukmin yang menyendiri, tidak bergaul dengan orang banyak. Maka kita tidak berkumpul kecuali dalam rangka ta'awun alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong bagaimana taat kepada Allah. Saling tolong menolong bagaimana bertakwa kepada Allah. Dan tidak saling tolong menolong dalam berbuat dosa. Dalam berbuat permusuhan. Makanya Allah juga berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum." La khaira fi katsirin min najwahum tidak ada baiknya dalam banyak perbincangan manusia. Manusia bincang-bincang dengan sesama manusia yang lain. Banyak di antara perbincangan manusia itu nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya. Kenapa? Karena imma perbincangan itu adalah perbincangan yang berisi perbuatan dosa atau permusuhan. Minimal perkara mubah tetapi terus menerus. Misalnya orang bicara tentang dagang, tapi semalam sehari suntuk 24 jam yang dibicarakan tentang dagang itu terus boleh kan berbicara tentang perdagangan. Tapi semalam suntuk hanya habis untuk bicara masalah ini. Itu sajalah khairah, nggak ada baiknya. Bagaimana kalau isi perbincangan itu itu adalah hasutan-hasutan, namimah, dosa. Ya subhanallah. Demikian indahnya kalimat Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum. Terus yang baik yang mana? Ada tiga hal yang dikecualikan oleh Allah. Illa man amara bi sadaqah. Kecuali yang dalam perbincangan itu dia memerintahkan orang lain, nyuruh orang lain, ngajak orang lain untuk bersodakoh. Sodakoh itu luas pengertiannya. Sodakoh dengan harta, sodakoh dengan ilmu, sodakoh dengan tenaga. Bahkan zikrullah itu sodakoh. Sodakoh. Kan ada, ya Rasulullah, Zahaba ahlul ujur, ahlul tusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah pergi membawa pahala banyak karena dia berinfak dengan hartanya. Kata Rasulullah kan juga takbir sadaqah, tasbih sadaqah, tahlil sadaqah, tahmid sadaqah. Kalau kita ajak-ajak orang lain lah daripada ribah itu, mendingan bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, zikrullah istighfar. Kalau dia tidak bisa ngasih uang itu, terus kita beri ilmu orang lain. Atau kita ajak-ajak orang untuk menuju kebaikan. Amara bi sadaqah. Illa min amara bi sadaqatin. Au ma'rufin atau apa? Perbincangannya berisi ajakan orang berbuat ma'ruf. Ajakan berbuat ma'ruf. Ketika ayat Al-Quran atau hadis menyebutkan satu kalimat yang biasanya ada dua kalimat, maka pengertiannya mencakup dua kalimat. Ma'ruf. Ma'ruf. Yang biasa bersama ma'ruf kan mungkar. Ya. Artinya yang biasa disebutkan bersama ma'ruf, amar ma'ruf adalah nahi mungkar. Maka ketika dalam ayat ini Allah menyebutkan ma'ruf saja, amar ma'ruf saja, maknanya meliputi nahi mungkar. Maknanya meliputi nahi mungkar. Karena bagaimana ma'ruf tegak kalau orang cuek terhadap mungkar, kalau orang sepakat untuk ngajak orang ma'ruf, kemudian mencegah kemungkaran, maka kemungkaran akan semakin sedikit. Kan hukum apa namanya yang dalam gelas ini? Kalau kita isi penuh air di sini sampai peres, kemudian kita isi batu, maka air itu keluar sebanyak batu yang masuk. Maka kalau umat ini kita isi dengan ma'ruf, ma'ruf, ma'ruf, mungkar, mungkar, mungkar akan keluar. Sunnah-sunnah yang kita isikan, maka bid'ah-bid'ah akan berkurang sesuai dengan sunnah yang masuk. Tapi kalau kita diam cuek terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran akan semakin banyak. Kalau kita tidak menyuarakan sunnah maka bidah akan menjadi semakin banyak. Harus. Ya. Itu berisi adalah perbincangan yang yang merupakan kebaikan. Yang ketiga, au islah bainan nas. Mendamaikan hubungan di antara dua manusia, di antara dua kelompok manusia yang berselisih. Biasanya kalau berselisih dalam hal apa? Berselisih imma karena dunia, imma karena agama. Maksudnya sesama kaum muslimin, kita tidak berbicara tentang di luar kaum muslimin. Bahkan sesama ahlu sunnah. Biasanya berselisih orang imma urusan fulus ya, duit, dunia saudara bertengkar rebutan waris itu banyak kalau kita islah hubungan di antara keduanya dengan Al-Quran Sunnah maka itu adalah satu kebaikan Demikian juga ketika dua orang bertengkar karena beda paham dalam memahami satu satu nas misalnya atau dalam memahami masalah agama. Kita damaikan keduanya. Gimana mendamaikannya? Udahlah sama-sama menerima. Kamu ya benar, kamu benar. Oh enggak. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kiatnya seperti itu, bukan ini benar, ini benar kamu ada salahnya. Loh, kalau memang memang yang satu benar, yang satu salah, mengapa kita tidak benarkan yang benar, kita salahkan yang salah. Tapi kita kembalikan dalam apa? Dalam Al-Qur'an sebagai kiat untuk mendamaikan hubungan. Ingat, kamu muslim kan? Pedoman kamu Al-Qur'an, pedoman kamu Al-Qur'an, hadis, sunnah Rasulullah. Kalau sepakat, baik. Kita kembalikan pada ayat. Fa in tanaza'tum fi syai'in jika kamu berselisih tentang sesuatu, Farudduhu ilallahi wal rasul Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Maksudnya kembalikan kepada Allah gimana? Apakah kemudian nyepi di tengah malam Terus kemudian mencari wangsit dari Allah langsung oh, Tidak Tidak seperti itu Tapi kepada Al-Quran War Rasul kembalikan kepada Rasul bukan kita datang ke, ke, ke kuburan Nabi SAW sekarang bukan, tapi kepada Sunnah Nabi SAW. Kalau dulu ketika Nabi hidup kita bertengkar datang kepada Nabi. Kalau sekarang Nabi sudah wafat, kita datang kepada sunnah Nabi SAW. Lah ini kiatnya. Islah mendamaikan hubungan di antara orang yang bertengkar, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Pokoknya kita melaksanakan tugas itu saja. Orang mau bersatu atau tidak bersatu, yang penting kita sudah melaksanakan tugas itu. Dan ini sekalipun pelakunya tidak ikhlas, tiga hal ini sekalipun pelakunya tidak ikhlas, tetap berdampak kebaikan bagi orang banyak. Coba kalau orang fulan A ngajak-ngajak orang, yuk kita pada berinfak, pada bersotakoh, Orang berinfak bersotakoh, Kan baik kan? Menolong orang miskin, itu baik. Meskipun tadi yang ngajak-ngajak tidak ikhlasnya. Karena untuk kepentingan orang banyak. Ngajak-ngajak perkara ma'ruf. Nahi mungkar. Akibatnya baik. Tentrem dunia ini. Meskipun si orang yang mengajak-ngajak ini tidak ikhlas. Bagi orang lain baik. Bagi dia bagi dia dia tidak mendapatkan uh, pahala apa-apa dari Allah SWT. Demikian juga Islam baik. Lebih baik lagi dan dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala jika dia niatnya ikhlas. Maka Allah mengatakan wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan itu dalam rangka mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, maka kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Pahala yang besar. Ikhlas. Tidak ikhlas jelek. Tapi apa yang dia lakukan berdampak baik untuk orang lain. Kalau dia ikhlas, maka dampaknya untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri. Jadi kita perlu ta'awun alal birri wat taqwa. Dan ingat-ingat bahwa kita tidak boleh ta'awun alal itmi wal udwan. Harus kita ingat. Ketika kita berkumpul berdua, bertiga, berempat, ber ratusan orang, itu sekali-kali tidak boleh melakukan ta'awun alal itmi wal udwan dan kita harus ingat takwa Allah. Takwa marilah kita ukur semuanya dengan takwa kepada Allah. Jadi saya rasa ini empat pilar yang harus kita ingat-ingat supaya kita bisa membangun secara konkret hubungan ukhuwah di antara kita.